Bismillah. Inna alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuhu. Wa na'udhu Tusina. Malina. Man yahdihillah falamudillalah. Man yudlil ashadu an la illallah. Dahulah. Syarikalah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini, tanggal Fajr, hari Kamis, 25 Februari 2021 bertepatan dengan 12 Rajab 1442 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dalam pembahasan kitab Al-Akhbar Sahihah di Ahkam Sunnah Ramadan yang mana kita pada bab yang ketujuh dari sifat siam dan kita masuk kepada masalah yang terakhir tentang permasalahan kebid'ahan dari imsak ihtiyatian. Dan sekarang kita masuk kepada kajian nomor 56. Maka sebelum kita masuk kepada perkara, silahkan kepada Ikhwanuna. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah. Rahimahullah. Al-mas'alatu sabi'ah. Inal muhdasati Man yadda'ya al-insyaq al-ihtiyatiyan. Disebutkan di masalah yang ketujuh ini adalah masalah sebelum yang terakhir dari fasal as-sahur, fasal yang kedua. Dan yang diinginkan dengan al-insya, al-ihtiyatian, di mana kalimat ini kalimat yang ma'ruf di bulan Ramadan. Terutama di saat waktu sahur. Ada sebagian masjid yang mengatakan imsak. Ya dengar. Dan ada juga yang diganti dengan sirine sebelum waktu Al-Fajr Asani sekitar 10 menit. Ada yang 15 menit. Maka makna dari al-insaf al-ihtiyati menjadikan seorang yang berpuasa untuk menahan dari sahur sekitar 20 menit atau lebih kurang dan lebih kurang lagi seperti 15 menit ataupun 10 menit harus dia itu imsak ihtiyati maknanya meninggalkan dari makan dan minum ihtiyat ihtiyat itu atau bahasa misalnya berhati-hati untuk tidak sampai masuknya adan yang kedua dan dia sedang makan sehingga dia meninggalkan meja makan 10 menit sebelum adzan. Ini dinamakan imsak untuk berjaga-jaga, berhati-hati. Dinamakan imsak al-ihtiyati, imsak yang berhati-hati. Ini yang diinginkan dengan al-imsak. Yang mana tujuannya adalah istihsanan fiddin. Menganggap dirinya itu lebih baik dengan melaksanakan imsak. Bahkan sebagian dari apa ifah minal muslimin mengajari manusia kepada arah ini. Sebagian bahkan mencetak dari waktu-waktu yang sudah tertulis kapan waktu al-fajr dan kapan waktu guru syams waktu berbuka dan ditulis kapan waktu imsak ya seperti itu. Kalau dihitung 10 menit, kadang-kadang cetakan ada yang 15 menit sebelum adan. Dan lebih parah dari itu semua, menjadikan waktu insya bahkan seperti waktu fajr. Maknanya, tanpa diberitahu kalimat insya ataupun sirine, yang jelas dimajukan adan 10 menit. Dan ini terjadi. Maka kita kaget di beberapa masjid kita melihat waktu belum masuk 10, 10 menit sudah didahulukan. Waktu azan tanpa diberita, diberitahu sirine ataupun kalimat-kalimat insaf seperti itu yang jelas azan didahulukan yang tujuannya agar manusia meninggalkan meja makan sebelum datang waktu yang resmi. Itu maknanya. Maka ini adalah dari perkara-perkara yang bid'ah di dalam permasalahan sahur. Muhdas dan mempunyai maksadah yang banyak sekali. Dan ini sesuai nanti dengan permasalahan menyangka bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah berkhianat karena Al-Quran dan Sunnah sudah disampaikan semuanya. Maka masih ada yang kurang. Apa insya al-ihtiyati? Dulu Nabi apakah tidak mengajarkannya? Kalau memang insya al-ihtiyati itu adalah baik untuk kaum muslimin, maka Nabi tidak akan pernah melewatkannya. Maka semua jalan kebaikan kepada surga telah dijelaskan. Maka permasalahan al insya al-istiati di sini adalah perkara yang mempunyai maksadah yang besar jika dilaksanakan. Masalah yang pertama, man ya'taqid bi anal insya al-ihtiyati istihsanan tiada din dan yang melakukannya maka telah menganggap bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengkhianati dari risalahnya. Karena semua jalan kepada kebaikan yang menyebabkan seseorang masuk kepada surga telah dijelaskan. Dan begitu pun jalan kepada keburukan yang menyebabkan terjerembab di api neraka bagi kaumnya telah, telah dijelaskan. Oleh sebab itu turunlah ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa lakumul islam madinah. Dan berkata Al-Majisun meriwayatkan dari Imam Malik yang dikeluarkan oleh Al-Lalikai dan yang lainnya dan juga dinukirkan oleh asy di kitabnya al iqtisam man Afil Islam bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama Muhammad Muhammadan Fana risalah لأن الله al اليوم أكملت لكم دينكم wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Fama lam yakun yawma idin dinan fala yakunul yawma dinan. Ucapan agung dari Imam Malik mengatakan, barang siapa yang melaksanakan kebid'ahan yang tidak ada di zaman Nabi dianggap ibadah, dijadikan ibadah. Istihsanan tihada din. Menganggap bahwa ini adalah baik untuk agama Islam ini. Berarti dia telah menganggap dan menyangka bahwa Nabi Muhammad telah berkhianat atas risalahnya. Karena Allah telah berfirman, hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu dan aku ridho kepada agama Islam. Dan aku telah menyempurnakan kenikmatan bagi kalian dan aku ridho kepada agama Islam. Maka jika tidak dijadikan perkara agama di zaman Nabi, maka tidak dijadikan perkara syariat di zaman kita sekarang. Maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seorang Rasul dan tuntunan bagi kita khairul huda hadi Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam maka dia tidak mengajarkan kepada Bilal ataupun kepada Ibnu Umi Maktum agar azan didahulukan 10 menit. Atau agar mereka berteriak-teriak imsak, imsak. Atau Nabi mendentumkan meriam. Ataupun menyalakan sirine. Atau apa saja alamat-alamat 10 menit atau 20 menit sebelum fajar yang kedua agar orang meninggalkan meja makan. Maka jika di zaman Nabi tidak dilakukan perkara yang demikian dan bukan dari syariat agama Islam, maka di zaman sekarang pun tidak dijadikan syariat agama Islam. Dan begitu pun ucapan Allah Jalla wa ala wa nazalna alaikal kitab tibyanan disebutkan oleh Mujahid ayat ma wa manaha anhu. Apa-apa yang telah disebutkan tentang penghalalan dan pengharaman itu sudah jelas. Bahwa semuanya sudah dijelaskan di Al-Quran. Wa nazalna alaikal kitaba tibyanan bikulli syai'. Apa-apa yang diperintahkan dan apa-apa yang dilarang sudah jelas. Dan disebutkan di hadis yang mutafakun alaih dari Hudaifah seperti di Maten. bahwa Nabi Muhammad SAW berdiri dalam suatu majelis tidaklah meninggalkan sesuatu di majelis tersebut sampai kepada hari kiamat kecuali sudah disebutkan perkara-perkaranya. Maka tidak disebutkan imsak ihtiyatian dari perkara yang baik. Nabi meninggalkannya. Kemudian setelah beberapa ribu tahun kita mengadakan imsak tersebut ada Yunani dianggap sebagai perkara yang baik, maka ini adalah perkara yang merupakan kebidahan, istihsan, tidin. Dan begitu pun di hadis Salman dan hadis-hadis yang telah kita lewati, hadis Salman, hadis Adidar, semuanya menunjukkan tentang barokahul asliyah. Bahwa asal dari agama ini adalah pengharaman dalam ibadah. Tidak boleh seseorang mengatakan ini adalah halal, ini adalah haram, ini lebih baik, ini bid'ah hasanah misalnya. Maka tidak boleh. Karena agama ini semua jalan kebaikan telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Maka dia di Salman, di saat datang seorang Yahud mengatakan, maka telah dijelaskan segala sesuatu, hatal kira'ah, bahkan sampai perkara yang berhubungan dengan toilet dikatakan tentu aja. Laqad nahana an nastaqbilal kiblah ligha'ibin au baulin. Kami telah dilarang untuk menghadap kiblat atau membelakanginya bagi orang-orang yang masuk ke WC ataupun melaksanakan istinja. Dan dilarang kita untuk beristinja dengan tangan kanan ataupun beristinja Istijmar maknanya mengganti dengan batu jika tidak didapati air kurang dari tiga batu. Ataupun kita beristinja dengan al-idham waraji' al-idham adalah tulang-tulang kering itu makanan jin maka tidak boleh kita mengotori makanan saudara kita al-jin dan juga tidak boleh membersihkan kotoran dengan kotoran yang sudah kering. Karena roji maknanya kotoran dari sapi ataupun unta yang sudah kering terkena panas matahari. Maka bagaimana beristinja dengan perkara yang kotor yang najis? Maka syahidnya di sini telah dijelaskan semua perkara. Maka jika perkara sahur ada insaf istiatian, Kemudian itu dianggap perkara yang bagus di zaman sekarang. Maka kenapa Nabi tidak menoleh padanya? Kenapa Nabi tidak mensyariatkannya? Penum. Kum, terombak. Tidak num. Dan dari Abidar juga berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Tarakana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa matairun yuqallibu janahaihi fil hawa illa wa huwa yudakiruna minhu ilman. Dan ini sebuah mubalaghah dari Abu Dar bahwa Nabi tidaklah meninggal kecuali telah dijelaskan segala perkara yang baik dalam agama ini. Maka tidaklah burung yang meletakkan sayapnya di atas kecuali telah disebutkan kepada kami jika memang perkara itu baik untuk agama Islam. Ini maknanya. Sehingga segala perkara yang berhubungan dengan ibadah sudah dijelaskan sampai ke pakan burung di langit jika memang itu baik untuk diibadahi maka akan dijelaskan Maka kiasai syai'un yuqarribul jannah kecuali telah disebutkan dan yubaidu minan nar kecuali telah disebutkan bagi kalian maka segala sesuatu yang baik dan yang buruk telah disebutkan oleh nabi kita maka kesimpulannya barang siapa yang melaksanakan perkara-perkara yang tidak disyariatkan. Kemudian kita mengatakan ini kan bagus. Istihsan, menganggap bagus dalam agama. Berarti telah menyangka bahwa Nabi Muhammad telah apa? Telah melaksanakan pengkhianatan dalam risalahnya. Karena segala sesuatu yang menyebabkan kepada surga telah dijelaskan. Itu makna dari permasalahan ini. Maka inilah dari pendalilan-pendalilan membantah mereka dari hadis Salman dan hadis Abidar dan yang terakhir dari hadis Al-Mutalib Ibnu Hantab bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan mataraktu say'an mimma kumullah bihi ila amar amartukum bihi wala taraktu say'an mimma nahakum anhu ila waqad nahaitukum anhu Maknanya apa-apa yang dibenci oleh Allah telah aku larang kepada kalian. Dan apa-apa yang dicintai oleh Allah dan menyebabkan seorang masuk pada surga telah aku jelaskan. Ini jawaban bagi orang-orang yang menghidupkan sunnah imsak ikhtiatian dari jawaban yang pertama. Maka dari matem yang kita sebutkan yang banyak, mulai dari ayat Al-Quran, Al-Yawma akmaltu dinakum, sampai kepada ucapan Umar ibnu Hantab. Ini semuanya satu jawaban kepada mereka. Apa? Bahwa segala sesuatu di dalam agama Islam ini telah dijelaskan mana yang buruk dan mana yang baik. Sehingga tidak butuh lagi kepada istihsan. Mana istihsan adalah mencari yang terbaik. Manusia menganggap ini adalah perkara yang baik. Maka jawabannya dari hadis-hadis yang tadi. dalam matan dari mulai hadis eh, ayat Al-Quran. Al-Yawma Akmal Lakum Dinakum sampai kepada Umar Ibn Hantab. Ini jawaban yang pertama. Bahwa tidak boleh kita menganggap ada yang baik. Selama Nabi Muhammad tidak menyebutkan itu perkara yang baik. Karena perkara ini akan tertolak sesuai hadis yang mutafakun alaih dari Aisyah, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Semuanya akan tertolak anggapan mereka bahwa ini adalah baik. Dan yang lebih parah lagi, dan siapa yang mengatakan ini adalah perkara yang baik dan Nabi tidak mengatakannya seakan-akan menuding dan menuduh Nabi telah menyembunyikan syariah. Bahwa dulu Nabi diberitahukan oleh Allah ada infak istiati. Namun Nabi menyembunyikannya dengan tidak adanya khobar kepada kita. Baik dari khobar sahabat ataupun yang lainnya tidak didapati. Kemudian ternyata insak itu ada dan baik. Kemudian kita di tahun 1400-an ini menyebutkan bahwa insak itu dari sunnah karena kebaikan yang ada padanya. Berarti kita telah menuduh Nabi Muhammad telah berkhianat. Tidak menyampaikan seluruh ilmunya. Tidak seperti di hadis Abi Bakrah. Yang mana Nabi mengatakan hal balad. Kalau balas syahidna ya Rasulullah. Tentu engkau telah menyampaikan segalanya. Maka kami akan mempersaksikan kamu di hadapan Allah. Dan fal yubayyidu syahid al Maka sampaikanlah kepada yang tidak hadir ataupun yang hadir kepada yang tidak hadir bahwa Nabi Muhammad telah menyampaikan seluruh ajarannya. Kemudian sekarang kita masuk kepada jawaban yang jenis kedua. Dan jawaban yang jenis kedua bahwa amalan mereka yang tanpa bimbingan Nabi dan istihsan menganggap ini baik padahal Nabi tidak melaksanakannya akan tertolak meskipun dianggap seperti ibadah, tetapi tidak mendapatkan pahala dan baku. Sesuai dengan pendalilan penulis, setelah itu datang dari Aisyah, hadis yang mutafakun alaih, man ahda sati amrina hada ma laysa minhu, fahuwa Dan berkesendirian muslim dengan lapet, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Maknanya, apa-apa yang kalian anggap itu adalah baik, padahal Nabi tidak menganggapnya, dan tabi, Nabi tidak mensyariatkan tentang imsak, ikhtiatian, ataupun talafud biniyah, ataupun menghitung masuknya bulan Ramadan dengan kalender. Dan beberapa perkara yang telah kita lewati, yang semuanya itu dianggap baik, maka semuanya tertolak. Apa yang kalian anggap baik itu, di sisi Allah tertolak. Tidak merupakan kebaikan. Dan jawaban yang ketiga tentang perkara-perkara istihsan mualif memasukkan kepada faidah bahwa Allah Jalla wa ala jika dijadikan oleh manusia suatu kebidahan dan menyebar maka Allah akan mematikan sunnah dan ini kaidah mutalazimah. Kaidah yang berkonsekuensi. Jika suatu kaum menghidupkan kebidahan, maka akan termatikan sunnah-sunnah. Dan diangkat sunnah-sunnah tersebut. Sampai kapan dikembalikan? Sampai mereka bertobat dari kebidahan tersebut. Sehingga sunnah-sunnah itu akan datang kembali. Dan ini dinukilkan oleh penulis dari ucapan as-salaf dari Hasan Ibnu Atiyah. Maka disebutkan di dalam matan dari Hasan Ibnu Atiyah setelah hadis Aisyah radhiyallahu anha mabtada'a qaumun bid'atan fi dinihim illa nuzi'a min sunnatihim mitluha. Maknanya tidaklah kebid'ahan dilakukan oleh suatu kaum di dalam agamanya kecuali Allah secara otomatis sebagai konsekuensinya akan mengangkat sunnah-sunnah semisalnya. Dihidupkan bid'ah akan dimatikan sunnah. Dan itu dari konsekuensi. For example untuk contohnya, Hidupkan bid'ah. Azan yang pertama diganti dengan Al-Quran. Seperti di berbagai masjid. Maka yang seharusnya azan awal di hadis mutafakun alaih dari Ibnu Umar dan hadis Aisyah bahwa Nabi memerintahkan Bilal untuk azan awal maka mereka mengganti azan awal dengan Al-Quran sekitar setengah jam dikeraskan Al-Quran mengganggu orang-orang yang sholat di sekitarnya dan sebagainya, maka kata mereka ini bagus, istihsan, menganggap ini adalah baik. Maka kebid'ahan di saat dihidupkan seperti ini, Allah akan mengangkat sunnah. Diangkatlah sunnah melaksanakan adan awal. Akhirnya kebid'ahan ini merajalela dari generation to generation, from the generation to the next generation, dari generasi ke generasi, mereka akan melaksanakan kebidahan, melantunkan Al-Quran, ataupun menyalahkan MP3 Al-Quran menandingi adan awal. Dan akan dirasakan oleh orang-orang setelahnya, ini adalah sunnah. Lalu kalau adan awal bagaimana? Oh bisa jadi bid'ah. Kenapa? Karena semua masjid tidak melaksanakan adan awal. Sehingga adan awal asing. Adan awal menjadi stranger. Menjadi terasing. Seperti hadis Bada al islam goriba Wasayaudu gariba. goriba galil lebih guraba. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah bahwa Islam itu akan datang dalam keadaan keterasingan dan akan terasing kembali dalam keislaman mereka karena kebodohan mereka sehingga adan awal disangka bid'ah. Coba kita lihat di masjid-masjid sekitar kita, apakah ada adan awal? Tidak ada. Kenapa? Mungkin dikira bid'ah. Yang ada malah berlomba-lomba menyetel Al-Quran dengan suara yang keras dalam waktu setengah jam mengganggu orang-orang yang di sekitarnya untuk melaksanakan sholat malam. Dan mereka mengatakan, ini lebih baik Al-Quran ucapan Allah. Seperti itu. Padahal Nabi memerintahkan kepada Bilal untuk azan awal. Dan azan awal 5 menit kurang ataupun lebih, maka setelah itu sudah tidak membuat berisik. Maka orang-orang yang sholat sunnah ataupun tahajud tidak berisik dengan suara-suara Al-Quran yang datang dari mikrofon-mikrofon sebagai pengganti azan tadi. Maka ini contoh dari ucapan Hasan Ibnu Atiyah. Mabtada'a qawmun bid'ah bidinihim ila nuzi'a min sunatihim mitluha. Contoh yang lain, di masjid-masjid juga yang dihidupkan kebid'ahan meninggalkan sholat dua rakaat sebelum maghrib. Maka telah datang di hadis Abdullah dan juga hadis Anas ibn Malik yang mutafakun alaih. Hadis Abdullah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari Disebutkan bahwa Nabi mengatakan sallu rakaatain qabla maghrib tiga kali di ujungnya dikatakan liman syaa. Maka sholatlah dua rakaat sebelum maghrib, sholatlah dua rakaat sebelum maghrib, sholatlah dua rakaat sebelum maghrib bagi yang ingin. Maka sunnah melaksanakan sholat dua rakaat sebelum maghrib. Dan di hadis Anas yang mutafakun alaih, sunnah di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Idan tahal muadzin min adanil maghrib yabtadiruna as-sahabah ila sawari. Bahwa para sahabat dulu jika selesai adan maghrib, mereka berlomba-lomba untuk mengambil sutroh salat di belakang tiang-tiang. Dan disebutkan oleh Anas bahkan jika datang orang yang safar baru datang ke Madinah akan menganggap bahwa Nabi telah menyelesaikan sholat maghrib karena kebanyakan para sahabat dalam keadaan sholat sunnah. Akan akan melaksanakan sholat dua rakaat setelah maghrib. Alhasil, sunnah ini dimatikan di zaman sekarang. Sehingga kebanyakan masjid adzan maghrib setelah la ilaha illallah beberapa detik setelah membaca Allahumma rabbah hadih da'wati tamah langsung Allahu akbar Allahu akbar ashadu an la ilaha illallah langsung komat mana sunnah paling setidaknya jika muadzin berpendapat tidak ada sunnah qabliyah, maka biarkan yang lain salah Ini tidak dimatikan. Maka next, to the next generation, generasi dari generasi akan mendengar dan masuk ke masjid setelah maghrib, mereka akan menganggap bahwa yang sunnah itu tidak ada dua rakaat sebelum maghrib. Dan ini yang kita rasakan di zaman sekarang ini. Dari berbagai masjid baik masjid yang besar di Pulau Tunjung ataupun masjid-masjid yang kecil, musola-musola, maka setelah sholat maghrib, ada maghrib langsung melaksanakan iqamatus sholat. Semua orang menyangka tidak ada lagi sunnah dua rakaat sebelum maghrib. Dan justru yang sunnah adalah setelah ada maghrib, iqamatus sholat. Berbalik keadaan. Kenapa? Karena ucapan tadi dari Hasan ibnu Atiyah, "Mabtada'a qaumun bid'atan fi dinihim ila nuzi'a min sunatihim mithluha." Tidaklah suatu kaum melaksanakan kebid'ahan, maka konsekuensinya Allah angkat sunnah dari setaranya. Maka hilanglah sunnah tersebut. Maka di sini asar ini adalah asar yang sahih Asar ini dikeluarkan oleh Imam Ad-Darimi di dalam, di dalam sunannya dari jalan Abu Mughirah, Hadatsana Al-Auza'i Anil Hasan, eh Hasan Ibn Atiyah. Dan Al-Lalikai di Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah dari jalan Umar Ibn Abdul Wahid Anil Auza'i Anil Hasan Ibn Atiyah. Dan diriwayatkan oleh Imam Ibn Battah di Al-Ibanah dari jalan Abi Isra Hadatsana Al-Auza'i Hadatsana Hasan Ibn Atiyah. Maka sanadnya sanad yang sahih. Abdul Mughirah dia adalah Abdul Qudus Ibnu Hajjaj dan Umar Ibnu Ibnu Abdul Wahid adalah Ibnu Qais As-Sulami dan Abu Ishaq dia Ashabi'i. Abu Ishaq rawi yang imam namun dia mudanis. Namun di sini telah dikatakan dengan hadasana al-Auza'i. Maka sunnah ini, eh, maka sanad ini, akar ini asar yang sahih dan maknanya sangat agung bahwa sunnah-sunnah itu akan dimatikan dikarenakan suatu kaum menghidupkan kebid'ahan. Maka sunnah dua rakaat sebelum maghrib bagi next generation di zaman sekarang dianggap bid'ah. Maka di saat ada seorang sunni salafi selesai muadzin adan maghrib kemudian dia sholat dua rakaat. Bingung semua orang di masjid. Ini orang sholat dua rakaat, bid'ah dipikirnya. Dan begitu pun adzan awal. Kok ada masjid yang adzan awal? Padahal harusnya kan Quran. Dipikirnya seperti itu. Apalagi masalah sunnah-sunnah yang paling banyak termatikan apa? Di masjid sholat dengan sandal. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari siapa sahabatnya? Haddad ibnu Aus. Sallu fini alikum falikul yahud. Riwayah wan nasara. Maka selisihilah salatnya orang Yahud dan Nasoro dengan menggunakan sendal kalian. Maka di sini semua sepakat akhirnya. Orang-orang yang tidak mengetahui ilmu, orang yang pakai sendal ke masjid, sholat, dosa besar. Kenapa? Dipikirnya mengotori masjid, padahal dia bawa dari rumahnya dengan kelam keadaan bersih. Pakai motor, pakai mobil, dan sebagainya. Misalnya. Namun, sudah menjadi kaidah bagi mereka karena next generation tidak ada yang memahami salat dengan ni'al, maka dianggap kebidahan dan dosa besar. Maka di saat mereka melihat imam berkhutbah dengan sandal dan juga melaksanakan salat Jumat dengan sandal, itu dosa besar. Menyelisihi sunnah di pikirnya. Maka dari kaidah Hasan Ibnu Atiyah ini, kita sekarang akan menerapkan dari kemadaratan yang menjadi konsekuensi dengan dihidupkannya kebid'ahan. Apa kata Hasan Ibnu, Ibnu Atiyah tadi? Barang siapa dari suatu kaum melaksanakan kebid'ahan, maka Allah akan mematikan sunnah sesuai kebid'ahan tersebut. Sekarang, dengan menghidupkan kebid'ahan, insaf, insaf di masjid-masjid, apa sunnah-sunnah yang termatikan, ini dia yang akan kita sebutkan sebagai konsekuensi. Yang pertama, dengan dihidupkannya insaf, insaf maka mengkonsekuensikan sunnah pertama yang hilang adalah takhirus sahur. Maka sunnah dari takhirus sahur seperti disebutkan di pelajaran yang lalu dari Anas bin Malik yang lebih afdol kita ini melaksanakan sahur kapan Sedekat-dekatnya dengan waktu limit. Waktu deadline. Waktu akhir. Seperti di hadis Anas yang meriwayatkan bagaimana Zaid ibn Sabit melaksanakan sahur bersama Nabi. Lihat, ini Nabi. Sebagai pedoman kita. Kapan disebutkan oleh Zaid ibn Sabit kasaharna qadra khamsina ayat. Kami melaksanakan sahur Jarak antara sahur dengan salat adalah sekitar membaca 50 ayat. Maka 50 ayat itu tergantung. Kalau memang seperti juz amma ya waktunya 10 menit, 15 menit, atau 20 menit, itulah waktu yang baik. Maka di saat mereka melaksanakan imsak, imsak 10 menit, 15 menit sebelum azan, maka mereka menyuruh kita agar pergi dari meja makan untuk sikat gigi dan berwudu, siap-siap ke masjid, padahal waktu itu adalah waktu yang disunahkan terbaik untuk melaksanakan sahur. Maka seperti kisah sahabat siapa Sahal ibnu Sa'ad, eh, hmm. Irbad ibnu Sa'id atau Sahal ibnu Sa'ad di yang mana dia tentu atas sahar ma'a ahli Wa kharajtu suratan ilal masjid man sahabiyuh irbat. Sahal. Sahal Ibn Sa'ad mengatakan aku dulu sahur di rumahku dan menghidupkan sunnah mengakhirkan sehingga aku tergopoh-gopoh. Setelah selesai sahur tergopoh-gopoh untuk pergi ke masjid sholat berjamaah dengan Nabi. Syahidnya, kenapa sahabat ini bisa tergopoh-gopoh? Karena dia mengakhirkan sahurnya. Sehingga dia mengakhirkan sahur di rumah dengan istrinya dan keluarganya. Kemudian masuk azan, maka dia tergopoh-gopoh. Berbeda dengan orang-orang yang meninggalkan waktu sahur di akhir seperti tadi, imsak, ikhtiatian, meninggalkan meja makan 20 menit sebelum azan, santai. Jalan setelah wudhu, besok gigi, kemudian jalan ke masjid santai. Kenapa? Karena masih 15 menit, 20 menit ada. Padahal waktu itu waktu sahur yang paling baik. Maka seperti tadi ucapan Hasan Ibnu Atiyah, faidah bahwa suatu kaum jika melaksanakan kebid'ahan yang dianggap menjadi agama bagi mereka, maka mengkonsekuensikan diangkat dari sunnah-sunnah yang ada. Maka hadis-hadis dari ucapan Sahal ibnu Sa'ad dan juga dari Abu Darda tasaharu Apalah Rasulullah SAW ala sahur al-gada al-mubarak. Disebutkan al-gada al-mubarak dikarenakan karena saking dekatnya dengan waktu al-fajr. Dinamakan al-gada al-mubarak. Maka ini semuanya hilang. Apa sunnah yang hilang tadi? Dikarenakan adanya imsak. Sahur yang diakhirkan. Kemudian kedua, sunnah yang akan jelas mati sama sekali dan tidak akan pernah dilakukan dan tidak akan tidak akan diketahui oleh next generation karena tidak pernah menghidupkan sunnah ini apa rukhsah bisurb lama sami an nida. Maka hadis yang terdahulu dari berbagai sahabat dari Abi Hurairah yang rajih mautuf dan juga dari Hasan Al Basri yang mursal dan juga dari kisah Umar dari Abi Umamah yang sanadnya bisa naik kepada derajat sahih di Gairi disebutkan idza sami'a ahadikum nida wal ina dia di ahadikum fala yada jangan dilemparkan, jangan ditinggalkan, tetapi an dia hajatahu. Tetapi dia itu diperbolehkan rukhsah untuk mengambil hajatnya. Mendengar adan dan ina di tangannya. Kapan ini terjadi? terjadi di saat kita melaksanakan takfir sahur. Perkara yang biasa. Jam 5 nanti adzan fajar. Kita sudah bangun dari jam 4 dan sahur sudah siap. Namun kita mengatakan kepada istri-istri kita, jangan sekarang. Satu jam lagi masih lama. Ayo kita sholat. Sholat berjamaah ataupun sendirian. Merotak, meraja Al-Quran. Atau membahas masalah fikih Ataupun akidah. Al-Muhim manfaatkan dan berdoa, banyak berdoa. Mulai masuk 445. Baru kepala keluarga mengatakan, ayo sini, mana makanan? Seperempat jam dia makan. Sengaja mengakhirkan. Maka dalam pengakhiran itu, ada waktu ingin minum, ada waktu ingin bla bla bla di akhir, minum obat misalnya, dan sebagainya. Maka di saat dia memegang gelas terdengar adan, maka tidak dibuang, tetapi selesaikan. Jika dia butuh minum obat, selesaikan. Dan sebagainya. Maka itu sunnah. Dan rukhsah. Dua perkara ini hilang. Kenapa? Karena mengkonsekuensikan orang yang melaksanakan imsak 20 menit, seperempat jam. Meninggalkan meja sebelum dari waktu yang diizinkan oleh Allah, maka tidak akan pernah ada lagi rukhsah maka jika ada orang, seorang sunni salafi melaksanakan rukshoh ini, adan dan ada inak di, di tangannya dan minum, langsung oleh orang-orang imsak ikhtiatian, kamu telah batal puasa. Kenapa? Kita meninggalkan meja makan 15 menit, sikat gigi, wudhu, masuk WC, bla bla bla. Kamu sekarang ada aja masih megang megang gelas. Wah, sudah keterlaluan. Kita 15 menit meninggalkan makanan. Kamu sekarang adan saja masih megang dan masih minum. Karena rukhsah. Ida sami ahduk menida, falayadahu. Tetapi apa? Falyakti hajatahu. Maka sunnah yang kedua ini akan menjadi hilang. Dan hadis-hadis ini telah datang dari berbagai jalan dari Abi Hurairah, dari Abi Umamah tentang kisah Umar, dan dari hadis Jabir yang mana Jabir menfatwakan kepada kaum muslimin Dulu di zaman Nabi memerintahkan untuk diminum dan juga hadis mursal dari Hasan Al Basri yang semuanya bisa naik kepada derajat yang sahih li gairi. Maka barang siapa yang menghidupkan imsak al-ihdiyati, mengkonsekuensikan untuk menjauhkan manusia dari makanan selama 20 menit, seperempat jam sebelum fajar, maka di sini akan terhilangkan sunnah sahur kadra khamsina ayat. Sekitar 50 ayat dibaca. Sekitar seperempat jam, waktu yang terbaik itu hilang. Sehingga mereka menjauhkan dan mematikan sunnah ini. Apalagi sunnah rukhsah tentang permasalahan mereka orang yang terlambat ataupun mengakhirkan dari sahur maka tidak akan pernah ada lagi rukhsah ini akan mati. Maka inilah dari permasalahan dan tahan kepada mereka yang keberapa? Yang ketiga. Maka yang ketiga, konsekuensi mereka akan mematikan sunnah. Adapun Hasan ibnu Atiyah dia adalah Abu Bakar al-Muharibi. Dan dia merewetkan dari Abi Umamah dan merewetkan dari Sa'id ibnu Musayyib dan dari murid-muridnya Al-Auza'i dan Abu Basan Muhammad ibnu Mutarrif, maka dia rawi yang sikoh. Hasan ibnu Atiyah disikohkan oleh Imam Ahmad ibnu Ma'in. Namun manusia tidak sempurna. Meskipun ucapannya sangat baik tadi, namun di akhirnya dia qadari. Seorang yang berpemikiran qadar, al-qadari, yang menafikan qadar. Namun dahirnya tidak sampai kekufuran. Karena para ulama masih menciptakan Kalau sudah mencapai kepada kekufuran dari bid'ah pada hari ini, maka jelas ditinggal hadisnya. Hasil inilah jawaban kita kepada kebid'ahan dari permasalahan ihtiyat, insaf ihtiyatian. Maka jawabannya ada tiga. Pertama apa tadi? Bahwa barang siapa yang menganggap kebid'ahan-kebid'ahan itu adalah hasanah, adalah baik, perkara-perkara yang tidak disyariatkan itu baik, kan ini bagus, kan ini lebih baik. Berarti telah menuding Nabi telah berkhianat dalam penyampaian risalah. Jawaban yang kedua apa? Segala yang mereka lakukan dianggap ibadah itu batil, tidak mendapatkan pahala. Dan yang ketiga, mengilzamkan dengan menghidupkan bid'ah, maka akan dimatikan sunnah yang sepadan dengannya. Maka ini yang kita bisa berikan dari pelajaran pagi ini di masalah yang ketujuh tentang insaf ihtiyatian dari istihsan fidin yang sangat buruk efek dan akibatnya. Rakta ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi subhanakallahu wa bihamdika